kita lanjutkan pelajaran kita yang mana sebelumnya kita membahas masalah sumbah persahabatan bahwasanya persahabatan tidak semuanya teman itu adalah baik. Ada yang jahat, ada yang baik. Maka di sini harus kita memilah harus kita membeda-bedakan mana yang harus kita pilih dan mana yang kita harus jauhi. <clears throat> Persahabatan telah dijelaskan oleh saya. bahwasanya dia akan intim akan akrab sekali karena fantasi sehingga dia setia menemaninya nggak kelihatan Jadi kita ulang persahabatan sesama manusia kita bersama manusia yang lain kita akrab dengan si fulan dengan si alan karena memang mempunyai orientasi pandangan mempunyai tendensi-tendensi yang lain sehingga bisa sangat akrab apa tendensi yang berorientasi kepada masalah duniawiyah ataupun kalau masalah masalah dunia masalah dunia dan masalah agama untuk masalah duniawiyah nah ini telah terbagi menjadi beberapa macam yaitu di sini langsung diberi contoh oleh mualif kal intifa'i bil maljah ini ya dia bersahabat dengan si fulan karena bisa mengambil manfaat dari hartanya atau dari kedudukannya ini dia bersahabat dengan si fulan karena mungkin orang kaya sehingga kekayaannya akan mengalir pada dirinya dia seorang yang berkedudukan sehingga kedudukannya pun akan menular kepada dirinya sehingga orang ini dia sangat akrab dengan orang tersebut ini nah inilah yang dikenal dengan apa kemarin Aywa Siddiqun Sodik manfaah. Ini ya, sodik manfaah. Sahabat manfaat. Persahabatan yang membawa manfaat. Ini. Kemudian kalau manfaatnya hilang, akhirnya teman ini pun ditinggal. Karena nggak mendatangkan manfaat dari si dunia. Sehingga ditinggal. Yang kedua adalah Bimujarot uh, eh, istiqnas Ini ya, sekedar bersahabat saja. Enam saling melihat, saling bersengkrama, siang malam cerita ngelorong itu kesana kemari. Ini. Ini dikenal, dikenal dengan apa, Yakub? Dikenal dengan apa? Aywa, sodik lazah. Ini ya. Persahabatan yang bisa memberikan saling memberikan kenikmatan. Lezat. Si A si B berbicara, A ngomong ini disambut. Ada tanggapan dari si B. Terus nggak terasa. Nah, berjam-jam berbicara, ngalor gitu. Omongannya nggak karu-karuan. Entah hibah, entah namimah, di situ ada Nah ini Sadiq lezah <clears throat> Dan kalau nggak ada interaksi di antara keduanya, si A ngomong nggak ada tanggapan dari si B, maka sudah ditinggal si si B. Tapi ketika si B ada tanggapan baik, bisa menyambut ucapannya, terus akan menjadi pembicaraan yang berkepanjangan. Sehingga dikatakan lezah ledak tapi kalau si P diam pendiam orangnya ya sudah jangan satu jam mungkin ya sekitar lima menit setelah saya sudah ditinggalkan si si B si A jagoan ngomong si B pendiam nah ini <clears throat> nah ini yang mengarahkan kepada akrabnya seorang ketika dia bersahabat yang ketiga adalah atau yang jenis yang kedua adalah duniawiyah diniyah. Nah, perkara agama yang orientasinya ke masalah agama. Ini kita bergaul dengan sebulan karena memang karena memang ingin mengambil ilmunya. Ini dekat dengan sebulan Tapi kalau sebulan nggak punya ilmu, ya sudah masa lama ditinggalkan. Tapi karena ada ilmunya, tapi karena seorang yang berwibawa, seorang yang robani, dia bersedia enam untuk siang malam enam bermula jamaah dengan si alim tersebut dengan murabi tersebut ini karena ingin mengambil faedah dari ilmunya dan juga dari bagaimana cara mengamalkan ilmu tersebut enggak sekadar mencari ilmunya saja enam tapi tanpa memperhatikan bagaimana cara mempraktekkan amal ilmu itu sendiri ketika diajarkan dari sebuah seorang alim. Nah, ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir sudah dijelaskan beberapa masalah tentang masalah secara global, secara umum. Kita memilih sahabat yang bisa mempengaruhi kita kepada hal yang baik bukan kepada hal yang jelek nah di sini ada lima sifat yang harus kita pilih di dalam memilih sahabat ini ada lima sifat untuk kita ambil sebagai sahabat sehingga kita akan terdidik menjadi orang yang baik yang pertama adalah apa kemarin disebutkan sama Ustaz Subhi? Hah? Akil. Yang kedua? Husnul khuluq. Yang ketiga? Baru fasik terus. Walam tadi. Terus terakhir? Ayo. Sudah selesai penjelasannya? Belum belum dibaca Tapi kita jelaskan ayahku akilan Ini yang pertama ya. Yang kedua husnul huluk Yang kedua husnul huluk Ahlak yang baik Punya akal Husnul huluk Hura fasik Tidak fasik Wala tadi Bukan ahlu bid'ah wala harisun ala dunia dan tidak orang yang ambisi terhadap dunia. Ini ini lima hal yang akan kita satu persatu dalam pertemuan kali ini insya Allah taala. <clears throat> ini lima sifat yang harus kita pilih di dalam mengambil seorang sebagai teman akrab kita. <clears throat> Amal aklu Adapun akal, orang yang berakal, bahwa ra'sul mal wala khaira fi suhbatil ah-, ahmaq li'annahu yuridu an yanfa'uka fayadurruka fana'ni bil bil aqil alladhi la alladhi yafhamu umura alama hiya alaihi imma bi nafsihi wa imma yakuna bihaitsu idza ufhima fahima Adapun akal ini ya, jadi kita mencari teman yang dia punya akal. Bukan orang yang majnun. Nah, keluar dari ini orang majnun dan juga orang yang dia tidak paham masalah agama. Nah, ini yang terpenting. Ya, jadi jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang nggak tahu bagaimana enam sholat nggak tahu akidah yang benar enam ini akan dijelaskan insya Allah bahwa <clears throat> rasul mal maka akal itu adalah sebagai modal yang sangat utama modal yang sangat utama untuk kita bergaul dengan teman kita ambil sebagai teman akrab kita karena ketika dia punya akal, ketika dia punya pemahaman yang benar, maka akan mengarahkan kepada kita ketika kita mungkin salah. Terus bagaimana kalau dia nggak paham? Kalau dia nggak berakal masalah din, kita maunya mengambil manfaat dari dia ternyata malah menjadi madorot. Kita ingin mencontoh dalam hal sholat, ternyata dia nggak tahu sholat. Maka kita mengambil pun asal-asalan akhirnya jadi salah juga ini ternyata orang fasik ternyata ahli bid'ah yang enggak paham masalah agama diambil contoh diambil suri teladan dalam pergaulan sehari-hari maka apa yang kita ambil dari mereka itu adalah salah kaprah makanya ketika kita bisa mengambil dari sumber yang benar maka itulah rasul mal sebagai modal yang sangat utama. Wala khaira fi suhmatil ahmaq dan tidak ada kebaikan sama sekali di dalam bergaul dengan orang-orang yang ahmak. Ini ya orang-orang yang pandir. atau pandir? Ini di atas jahil, di bawah jahil. Ini lebih parah daripada jahil, ahmak ini ya kalau jahil dia masih mendingan tahu sebagian sebagian enggak tahu tapi kalau Ahmad kalau Hamad ini orang-orang yang dia ngikuti kemana yang kuat mana yang paling banyak maka dia ikut kemana angin dia terbang kemana angin arahnya kemana dia maka dia ikut angin tersebut yang punya pendirian nggak punya pendirian nah ini jangan diambil sebagai teman akrab orang semacam tersebut Gak ada kebaikan <clears throat> justru malah membawa ke sesatan akan membawa kalian kepada kebinasaan ini nahu yuridu an fauka fayadurruka karena sesungguhnya orang tersebut dia menginginkan enam untuk memberikan manfaat kepada kalian. Orang yang bodoh tersebut, orang yang hamid tersebut, enam dia menginginkan kepada kalian satu kebaikan. Tapi karena dia pandir, karena dia bodoh, malah justru saya juruka memberikan materi kepada kalian. Enam. Ini ya. Ini orang yang ahmak, orang yang jahil yang tidak di atas ilmu maunya baik mengarahkan kepada kalian kebaikan tapi ternyata bukan di atas ilmu menjadi moderat bagi kalian demikian wana ni bil akril yang kami maksudkan di sini yang dimaksud dengan orang yang berakal itu adalah alladhi yafhamul umura yaitu orang yang dia paham terhadap satu perkara alama hiya alaihi di atas sesuatu yang ia yakini di atasnya ini umur ini perkara-perkara ya, perkara-perkara agama bukan apa perkara-perkara masalah paham masalah fikul waki enam tentang kejadian-kejadian di dunia enam kejadian-kejadian perang di sana sini gempa perang di sana dan sebagainya tidak tapi perkara-perkara yang terkait dengan masalah akidah paham ini paling berakal sehingga takala mereka tidak punya pemahaman yang benar takala mereka tidak bisa mengambil faedah-faedah tentang ayat-ayat kauniyah Sungguh mereka bukan orang-orang yang tidak berakal. Sungguh mereka bukan orang yang sungguh mereka tidak berakal orang tersebut. Mungkin punya akal. Tapi ternyata akalnya nggak bisa untuk memahami ayat-ayat tersebut. Sehingga nggak heran dalam satu ayat lahum kulub ya mereka punya hati mereka punya akal Nah, tapi nggak bisa memahami terhadap ayat-ayat Allah agar bisa memahami akidah agama yang benar. Dan juga mereka punya telinga, mereka punya apa pendengaran, punya mata, tetapi nggak melihat dengan mata tersebut untuk mengambil ibroh tentang kekuasaan Allah yang begitu besarnya. Ini sehingga mereka dikatakan sebagai apa? Al-an'am sebagai binatang ternak seperti binatang ternak. Ini ini orang-orang yang enam tidak berakal. Orang yang berakal dia akan paham terhadap perkara-perkara tersebut. <clears throat> ini ini yang dimaksud akil itu adalah paham terhadap perkara-perkara masalah dirinya. Ima binafsihi. Apakah dengan dirinya sendiri? Nam, ketika dia mengambil hikmah dari orang tersebut dia ambil persahabatan persahabatan yang dekat dengan si A ketika diterangkan sesuatu dia bisa memahami dirinya sendiri dari yang ia perbuat dari kelakuannya dari akhlaknya dia bisa mengambil pelajaran ini wa imma yakuna bihaitsu idza atau yang kedua bisa dengan cara tatkala dia mengambil persahabatan dan orang tersebut dekat dengan dia, mengambil manfaat, mengambil faedah dengan cara yaitu dipahamkan. Kita dipahamkan oleh orang tersebut, oleh teman yang kita ambil sebagai sahabat yang dekat. Dipahamkan kita, dipahamkan pada oleh orang tersebut sehingga menjadi paham. Ini. Ini ya. Ini yang pertama ima binafsih, artinya dari gerak-geriknya, tingkah lakunya, sehari-harinya. Diambil faedah dari orang tersebut. Seorang yang alim, seorang yang murabi, paham dengan sendirinya. Oh ya, maunya begini, maunya begitu. Ini ambil faedah dari guru yang murabi yang sungguhnya yang bisa berilmu mengamalkan kemudian berdakwah kepada manusia atau dengan cara dipahamkan diajari sebuah ilmu baru paham ini sehingga kita ambil sebagai teman dekat kita untuk mengarahkan ke akhlak yang baik ini al aklu orang yang berakal itu mereka orang-orang yang paham tentang masalah agama tersebut <clears throat> adapun yang tidak berakal mereka adalah orang-orang yang tidak paham masalah agama tersebut ini yang tidak berakal wa ammal husnul khuluq adapun akhlak yang baik yang kedua fala buddha minhu idza rub idza rubba aqilin yaqribuhu hadabun aw syahwatun yati'u hawahu fala khaira fi suhbatihi Poin yang kedua, kita ketika mencari teman sebagai teman yang akrab, hendaklah punya akhlak yang baik. Ini ya, punya akhlak yang baik. Fala buddha minhu. Maka satu kepastian dari perkara tersebut. Dan perkara yang punya akhlak yang baik harus kita ambil dari orang yang baik. Ini <clears throat> karena rubba akilin berapa banyak orang yang berakal yang kemarahannya yang sahwatnya itu bisa mengalahkan akalnya ini ya ini antara poin yang pertama dan poin yang kedua saling terikat sudah berakal sudah tapi terkadang berapa banyak Orang yang punya akal dia paham masalah agama. Ini ya, sudah paham masalah agama. Akidah paham masalah maksiat paham. Ini harus dijauhi, ini harus ditinggalkan. Paham. Tapi berapa banyak orang yang berakal kemarahannya, syahwat, nam, nafsu birahinya ternyata nam bisa mengalahkan akalnya, menundukkan akalnya. Sehingga maka dia mentaati hawa nafsunya ini mentaati hawa nafsunya jangan antum ambil seorang alim tapi ternyata dia kalah dengan hawa nafsunya ternyata sungguh sangat mengerikan dia berilmu banyak hafalannya tapi ternyata nafsu nafsunya lebih mendominasi ilmunya tidak berfaedah apa yang ia hafalkan ini dia mentaati hawa nafsunya sehingga kata beliau fala khaira fi suhbatihi maka tidak ada kebaikan baginya tak kalian mengambil pelajaran dari orang tersebut di dalam persahabatan ini paham banyak kedua banyak kan orang alim banyak hafalannya banyak Nah, tapi ternyata kelakuannya naudzubillah min dalik. Ya, naudzubillah min dalik. Gak sesuai dengan ilmunya. Gak sesuai dengan hafalannya. Syahwatnya, ya, maksiatnya tetap berjalan. Apakah dengan perempuannya, apakah dengan sana, senang kesana kemari, naam begadang, kemudian maksiat yang lain, nggak tahu maksiat apa kita nggak tahu, yang mereka lakukan al-muhim mereka israr di atas maksiat tersebut padahal dia berakal dia paham masalah agama maka jangan antum ambil orang tersebut sebagai teman dekat karena ilmunya itu akan membawa madorot bukan mengambil manfaat tapi justru akan membawa madorot dan inilah ya Ngerinya orang yang berilmu ketika dia terkalahkan dengan sahwatnya, terkalahkan dengan kemarahannya, terkalahkan dengan hawa nafsunya. Ini hampir sama dengan mereka orang-orang yang dia itu kalan'am, orang Yahudi, mereka tahu berilmu. Ini dalam hal ini <clears throat> sehingga apa untuk masalah tersebut Allah menciptakan malaikat ya ukulan dalam badan berakal bila syahwatin tanpa dia punya syahwat ini dan menciptakan para hewan-hewan dawati syahwatin untuk syahwat dan tidak punya akal ini ini hewan punya syahwat tapi nggak punya akal dan Allah ciptakan manusia dalam keadaan merokap, dalam keadaan double, punya akal dan punya syahwat. Ini punya akal dan punya syahwat. Maka faman holaba akluhu syahwatahu maka barang siapa yang akalnya bisa menundukkan syahwatnya, bisa menundukkan nafsunya maka dia lebih baik daripada para malaikat. Nah, lebih baik daripada para malaikat. Kalau dia bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa menundukkan nafsu birahinya, pelanggaran-pelanggaran maksiat kepada Allah, nah, maka dia bisa melebihi keutamaan daripada para malaikat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang syahwatnya, nah, kemudian bisa mengalahkan akalnya, bisa mengalahkan di mana di sana ada al-haq diterjang, as-sunnah kita boleh diterjang. Sudah. Bagaimana nasibnya? Maka kana syarron ya min minal hayawan, minal hayawanat. Dia lebih jelek, lebih parah kedudukannya daripada para hewan hewan. Ini ini keadaan orang yang dia tunduk pada hawa nafsu, nam tunduk kepada kemaksiatan-kemaksiatan padahal di atas ilmu di atas dia tahu persis nah mereka lebih jelek daripada hewan hewan lebih utama malaikat dengan manusia gimana ada pertanyaan idan afdol afdal al malaika wal ins wal insan Kira-kira gimana? Jawabannya. Tadi ucapan Ibnu Qayyim ya. Yang punya akal, punya syahwat. Gimana Muhammad Kuningan? En afdal malaika al-ins. Imam. Satu sisi manusia, nabi, ya Nabi Muhammad Abdul minal malaikah satu sisi manusia jahat perbuatannya masa ma mau lebih utama jadi gimana hmm? Imam ya gitu kurang lebihnya jadi hilaf ya para ulama tentang mana ya lebih utama antara malaikat dengan manusia. Sebagian mengatakan lebih utama manusia seperti nabi. Ini ya. Ini para nabi lebih utama daripada para malaikat. Ini. <clears throat> Karena mereka punya ilmu ya, pemahaman, punya ilmu, punya syahwat, bisa menunjukkan syahwatnya ataupun malaikat ini ilmu kurang. Nah, ilmu segalanya. Yang ketika ada ilmu maka dia afdol ala syai ala kulli syai. <clears throat> Yang kedua, malaikat lebih utama ini daripada para manusia. Karena manusia banyak maksiatnya. Yang roce dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah 6 dirinci yang pertama adalah ahdol al malaikah afdol min haisu fi awali amri ini ini malaikat lebih utama dari sisi pada awal perkaranya nah dan manusia lebih utama dari sisi akhir perkaranya manusia lebih utama dari akhir perkaranya. Apa maksudnya? Pertama manusia bagaimana nasibnya? Sekarang banyak maksiat. Nah, ketika dia tidak bisa apa tunduk pada syariat Islam. Di akhir bagaimana mereka yang mereka betul-betul siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan sebagainya para sahabat. Di akhirnya dia masuk surga. Nah ini adalah lebih utama daripada para malaikat. Nah, itu rincian beliau. Jadi dilihat kalau al malaikah afdal min hasufi awal amr, ya pertama dia lebih mulia. Jadi perkara malaikat dia sudah dalam keadaan taat, tidak pernah maksiat. Tapi manusia awal dia muncul bagaimana? Banyak maksiat. Bahkan mungkin dalam keadaan kufur. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dalam keadaan kafir. Ini awal pertama dia jadi manusia, orang yang kafir. Kemudian baru masuk Islam. Kemudian masuk surga. Nah ini, ini apa antara malaikat dan manusia mana yang paling utama adalah manusia kalau dia bisa tunduk pada apa syariat Allah. Tapi kalau dia menerjang saat Allah Ta'ala maka sudah ya dia lebih jelek daripada binatang ternak taib ilahuna subhanallah